Kita merasa miris menyaksikan hari demi hari belakangan ini di mana musuh-musuh Islam makin kuat menekan kita. Dengan propaganda mereka di media, mereka melancarkan standar ganda. Di satu sisi mereka butuh dengan kekayaan alam kita, di sisi lain mereka takut dengan kebangkitan kita. Betapa tidak mereka tidak bisa lagi melakukan berbagai macam cara. Sudah habis ide kayaknya bagaimana cara memerangi umat Islam yang sebentar lagi akan bangkit. Saya sudah beberapa kali menyampaikan dalam kajian demi kajian bahwa mereka pernah berkumpul di tahun 2005. 15 negara Eropa mengirimkan intelijen terbaik mereka berkumpul di markas CIA Central of Intelligence of America 15 negara ini mengumpul mengirimkan intelijen terbaik mereka berkumpul di Langley, Virginia, Amerika Serikat membicarakan tentang siapakah yang akan menguasai akhir zaman ini. yeah, the future belonging to our country or to our religions. Yeah. Masa depan de, ke depan ini mereka kayaknya akan jatuh ke orang Islam, itu kata mereka. Sehingga mereka membicarakan hal-hal penting. Salah satunya adalah yang pertama mereka mengatakan In 2024, we raise the new Islamic Khalifat in the world. 2024 akan bangkit kehilafan Islam yang terbaru. Itu kata mereka, bukan kata saya. Tapi saya nggak tahu, mungkin mereka bicara ini setelah nonton video saya di YouTube. Pede. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan and Europe will become Muslim state. Eropa akan menjadi wilayah Islam. Serta yang ketiga, El islam Islam will rise from the east. Islam akan bangkit dari timur. Mungkin itu bahasa Inggrisnya, ya, saya nggak bisa bahasa Inggris. Itu kata mereka. Pertanyaannya telunjuk mereka ngarah mana? Ternyata yang mereka tunjuk Indonesia. Maka jangan salah kita selalu ditekan habis-habisan dengan berbagai macam fitnah dan propaganda mereka. Ya, karena mereka tahu dari sekian negara Islam yang ada di dunia, tinggal Asia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Dan kepemimpinan Asia ada di tangan Indonesia. Itu kenapa kita ditekan habis-habisan. Belum selesai kita difitnah dengan berbagai macam fitnahan seperti propaganda yang meradikalisasi simbol-simbol Islam. Ya, celana cingkrang radikal. Ya. Cadar radikal ya, hijab radikal giliran orang yang seksi pakaiannya kayak artis radikal ya radikal siap panggil nah, gitu ya masya Allah tapi jangan heran bapak ibu sekalian jangan takut mereka tidak akan pernah bisa memadamkan cahaya Islam. Betul? Allah sudah menyatakan itu. Allah billahi minasyaitonir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Islam dengan mulut-mulut mereka. Papua paling toleran. Buta mata hati mereka. Buta mata mereka. Buta telinga mereka. Tuli. Besok mulut mereka tidak bisa berkata-kata benar. Karena dunia telah menutupi hati Mereka. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة غشاوة ولهم عذاب عظيم sudah jelas di mata mereka ada penutup, telinga mereka tertutup, hati mereka pun tertutup sehingga mereka tidak bisa membedakan mana hak mana batil karena dunia sudah ada dalam hati mereka. Jadi jangan percaya sama mereka, Betul, Alhamdulillah. Kita umat Islam yang paling toleran. Kalaupun kita merasakan sakitnya saudara-saudara kita di Bante, di Rohingya, Uyghur oleh mayoritas Buddha, orang-orang Buddha yang minoritas di tanah air kita tidak dibantai di habis. Kalau kita ingin dendam bisa saja dihabisi, tapi tidak mungkin kita melakukan itu. Karena mereka tidak melakukan apa-apa yang di tanah air. Ya, ini ini toleransi kita. Ya. Baik Bapak Ibu kita tidak membahas itu. Intinya fitnah demi fitnah akan kita hadapi Bapak Ibu. Dan sampai kita murtad itu target mereka. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum satu Mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama Islam. Baru mereka berhenti. Dan sekarang sudah banyak yang murtad. Rame-rame murtad dengan mengatakan selamat Natal dan tahun baru murtad. Jangan ragu, mur murtad mengakui ada Tuhan selain Allah Azza wa Murtad tidak? Nah, itu namanya syirik istiqlal, mengakui adanya Tuhan selain Allah. Ya, Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Fitnah demi fitnah memang akan melanda kita karena kita memang berada di zaman penuh dengan fitnah tadi, Bapak Ibu. Ya. Dan itu merupakan isyarat kita berada di dekat pintu gerbang hari kiamat. Kita bukan lagi dekat dengan hari kiamat Bapak Ibu, tapi kita berada di pintu gerbang kiamat. Hadirnya Rasulullah SAW ini merupakan salah satu isyarat kalau kita telah berada di dekat dengan kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Bu'itsu ana wasaka ini. Jarak diutusnya aku dengan kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Rasulullah mengisyaratkan begini empat belas abad yang lalu. Ya. Jadi Rasulullah sudah menunjukkan dua itu isyarat. Hari ini kita mau mengatakan apa? Saya melipat jari tengah saya. Antara kita dengan kiamat, Masya Allah. Sepertinya kita berada di pintu gerbang kiamat. Ya. Kalau angka satu berarti waspada ya, awas, betul waspada. Kalau ini isyarat. Kalau satu waspada. Kayaknya udah lupa nih. Kalau dua itu isya, isyarat. Kalau satu waspada. Kalau waspada berarti dekat dengan kehancuran, dekat dengan kebangkrutan, dekat dengan kebinasaan. Itu waspada. Kalau isyarat bisa isyarat menang, bisa isyarat berjaya, bisa isyarat Nah Rasulullah SAW mengatakan demikian. Saya melipat jari tengah saya Bapak Ibu. Kalau kita berada di pintu gerbang kiamat. Apa yang membuat saya yakin kalau kita berada di pintu gerbang kiamat? Yang pertama, di dalam kitab Bani Hayah Fil Fitan Wal Malahim karya Al Hafiz Imam Ibn Kathir rahimahullah. Rasulullah SAW juga menyatakan di dalam kitab Nihayatul Alim karya Dr. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Arifi rahimahullah. Uh, Hafizahullah. Ya Rasulullah bersabda, "Baina idza'ah di pintu gerbang kiamat sini nakhwadiatan." Di pintu gerbang kiamat akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, berarti pintu gerbang kiamat sudah terbuka dan kita berada di depannya. Sudah terasa belum? Halo? Kemana ini ada? Sudah terasa belum? Sudah. Di mana? Di negeri entah berantah sana. Di negeri autopilot. Betul? Di negeri autopilot. Jangan bilang di Indonesia, nanti ditangkap. Indikatornya ada tiga. Yukadawu fiha sadiq. Orang yang berkata jujur didustakan. Orang yang berkata benar dibohongi. Ketika yang jujur didustakan, yang benar dibohongi, wa yusaddaqu hal kadzib itu yang kedua. Para pendusta, para pembohong dibenarkan. Maka ketika yang dua ini terjadi, yang ketiga pasti terjadi karena ini sistem yang diciptakan begitu. Wa yutamanu hal kha'in. Maka para pengkhianat satu kaum, pengkhianat satu bangsa akan memimpin bangsa dan kaum itu. Tunjukkan dari tiga hal tadi yang belum terjadi di tanah air ini. Sudah terjadi belum? Berarti kita berada di pintu gerbang kiamat, di depan pintu gerbang kiamat. Ini ya Allah. Maka saya aneh jika ada orang yang masih menyinyir tentang hal ini. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua untuk istiqomah dengan Quran dan Sunnah. Amin. Ya Baik, Bapak Nah ini, maka jangan salah kalau fitnah demi fitnah makin dahsyat. Namun yakini Bapak Ibu mati Allah, sekalipun Islam ditekan, itu isyarat Islam akan makin kuat dan bangkit. Makin kuat mereka menekan Islam, Islam makin kuat insya Allah. Baik Bapak Ibu, mohon maaf. Eh, ini juga sudah merupakan satu fakta-fakta yang terlihat di negara-negara Eropa. Kota London populasi umat Islam makin bertambah sekarang. Aneh, disebut agama teroris tapi banyak peminatnya Bapak Ibu. Kok banyak orang masuk Islam ke agama teroris? Kalau memang Islam teroris tadi, radikalis, kenapa banyak yang masuk Islam? Ini untuk menunjukkan bahwa dunia sedang ada dalam sistem dajjal. Ingat dajjal membagi sistem, memutar balikan fakta yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Bukankah Rasulullah SAW menyatakan, dajjal akan datang kepada kalian dengan air di tangan kanannya dan api di tangan kirinya. Ya. Yeah. Apa yang kau lihat air di tangan kanannya, jangan kau ambil dia, itu neraka bagi kamu. Jangan kau ambil. Itulah diskotik, hiburan-hiburan, konser musik, itu surga bagi mereka. Air yang dibawa ditawarkan dajjal, jangan diambil. Adapun api di tangan kiri kalian, di tangan kiri dia, itulah surga kalian, ambillah dia karena sesungguhnya di balik api itu ada air yang menyegarkan. Kenapa disebut api? Bagaimana tidak disebut api? Mau kajian, ditanya, diinterogasi, diawasin gitu kan? Ustadznya harus lapor dulu ke ini, ke ini. Ah begitu, dibikin susah, dibikin panas. Apalagi yang ceramahnya URB, Ustadz Radikal dan Cocok Logi. Dibikin panas, dibikin kayak api Bapak Ibu. Nah inilah sistem dajjal. Diputar balikan fakta yang toleran yang paling toleran dikatakan tidak toleran yang paling brutal dikatakan toleran Nah ini sistem Dajjal. Ini akan terus melanda kita sampai pada akhirnya puncaknya baru Allah turunkan pertolongan yaitu munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi.